Ta'lil ini yani alasan-alasan yang bisa dipaham. Masya Allah. Rahimahullahu wa ghafarallahu lahu. Sampai pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi La radda liqadaihi Wa la li hukmihi Wa la ghalib ala Walau ghalib li amri. Bahwasanya tidak ada yang bisa membantah atau menolak keputusan-keputusannya. Masih berbicara tentang Allah dan sifat-sifatnya. La radda li fadlih, yang tidak ada makhluk manapun yang bisa menolak keputusan Allah yang sudah Allah putuskan. Wala muaqqib al hukmih dan gak akan ada yang bisa membatalkan hukum-hukumnya. Wala ghalib li amrih dan gak akan ada yang bisa mengalahkan perintah-perintahnya atau urusan-urusannya. Ay, dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, ay la yaruddu qada Allah raddun, yakni tidak ada sesuatu pun yang bisa menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqqib ay la yu'akhir hukmahu dan tidak bisa pula membatalkan dalam artian menunda atau menggeser hukum-hukum Allah yang sudah Allah putuskan. Wala yaghlib amruhu ghalib. Wala yaghlib amruhu ghalibun. Dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mengalahkan perintah-perintahnya. Bal huwallahul wahidul qahar. Bahkan dialah Allah satu-satunya. Yang wahid satu-satunya dan Qahar Qahar inilah yang bermakna ghalib ala kulli amr. Yang menang atau yang kuat yang mengalahkan segala keputusan lainnya. Qauluhu dan juga ucapan beliau selanjutnya masih berkait dengan ucapan yang sebelumnya. Wa qala Abu Ja'far amanna bidzalika kullih dan kami beriman dengan semua itu. Wa yaqanna anna kullan min indih dan kami yakin bahwa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qal dikatakan dalam syarahnya, "Ammal iman fasayatil kalamu alaihi insyaallah." Adapun iman, apa maknanya dan apa kaitan-kaitannya? Ini akan dibahas nanti pada babnya insyaallah. Sayatil kalam akan datang ucapan tentang masalah iman insyaallah. Sedangkan ayqanna kami yakin wal iqan maknanya adalah al-istiqrar. Al-istiqrar menetapkan dengan hati atau mengikrarkan dengan yakin. Min yaqina al-ma'a fil haudi idza taqarra. Air kalau tenang di dalam satu telaga atau satu tempat tertentu dikatakan yaqinal ma' bahwa air itu yakina Apa maknanya? Tetap di tempatnya tidak bergeser. Ini ketika air dikatakan yaqinal ma'u alal haud. Air itu yakina di tempatnya, maknanya air itu tetap di sana dan tidak bergeser. Aistaqarra wa tanwin. Oh, eh, Aistaqarra al-iqan maknanya istaqar, menetap dan tidak bergeser. Adapun tanwin di dalam kalimat wa kullan Tanwin dalam kalimat muallif, dalam kalimat musannif anna kullan min indih bahwa kullan di sini ada tanwinnya bahwa tanwinnya badal idhafah sebagai pengganti idhafah. Tanwin badal yaitu mengganti idhafah. Idhafahnya tidak tidak disebut tetapi diganti dengan kalimat tanwin atau dengan tanda di sana yaitu tanwin. Wa kullan. Yani kullu dzalika kulli. Semua yang disebut tadi dan semua yang terjadi adalah min indihi dari Allah taala. Kemudian Diringkas dengan kalimat kullan min indih. Ay kullaka kainin muhdatsin min indillah. Maknanya segala sesuatu yang terjadi semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ay biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi wa takwinih. yakni dengan keputusan Allah biqada'ihi wa qadarihi dengan takdir dari Allah wa iradatihi dengan kehendak dari Allah wa masyiatihi dengan kemauan Allah wa takwinihi dengan bentukan dari Allah ini yani Allah yang menterjadikannya Husayatil kalam ala dalika fi mawdi'ihi. Dan akan datang pula pembicaraan masalah ini pada tempatnya insyaAllah. Baru setelah itu, setelah berbicara tentang semua sifat-sifat Allah. Dan kemudian diakhiri dengan kalimat, Amanna kami beriman bidalika kulli Dengan semua itu tadi. Yang sudah dibahas sejak sekian kali pertemuan. Kalimat demi kalimat dari Musannif yang menunjukkan sifat-sifat Allah. Sifat ketinggiannya. Sifat-sifat kemuliaannya. Sifat uh, keputusan takdirnya dan seluruhnya. Semuanya itu amanna bidalika kulli. Kita beriman dengan semua itu dan semua yang terjadi adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu masuk kepada Muhammad dan abduhu. Kepada syahadat yang kedua. Wa inna dan abduhu al-Mustafa. Kata muhannif wa huwa Syekh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dan juga Muhammad adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau adalah abduhu al-mustafa. Hambanya yang mustafa, yang terpilih. Yang dipilih. Wa nabiyuhul mujtaba. Dan juga nabi yang ditentukan. Yang juga maknanya dipilih. Wa rasuluhul murtada. Dan rasulnya yang diridhoi. Berarti masuk beliau rahimahullahu taala kepada pembahasan syahadat yang kedua. Pembahasan syahadat yang pertama sudah dibahas dari uluhiyahnya, rububiyahnya sampai asma dan sifatnya. Maka beliau masuk kepada syahadat yang kedua bahwa Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Yani Nabi Muhammad sallallahu alaihi adalah hamba Allah yang dipilih, nabinya yang dipilih oleh Allah dan rasulnya yang diridhai. Dalam salatnya disebutkan kalimat al-istifa dan kalimat al-ijtiba dan kalimat al-irtida mutaqaribul ma'na semuanya berdekatan maknanya. Istifa dipilih, Allah ingin yang ini, tidak ingin yang itu. al istifa juga sama, menentukan pilihan. Al-irtidha juga sama, aku ridho yang ini sebagai rasul. Maka dikatakan mutaqaribul ma'ana. Wa alam anna kamal al-makhluqi fi tahqiqi ubudiyatihi lillahi ta'ala. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته dan perlu diketahui bahwasanya al makhluk sempurnanya makhluk itu tergantung pada tahqiq ubudiyatihi lillah tergantung pada perwujudan peribadatan kepada Allahnya makhluk manapun dari manusia dan jin siapapun dia Apakah dia itu sempurna atau tidak sempurna? Tergantung dari peribadatannya kepada Allah. Kalau peribadatannya kepada Allah rusak, alias dia musyrikun kafir, maka dia menjadi rendah serendah-rendahnya. Thumma radadnahu asfala safilin, kata Allah. Kemudian kami kembalikan dia menjadi serendah-rendahnya manusia. Kufar. Allah katakan inhum illa kal an'ami balhum awal Mereka seperti binatang ternak bahkan lebih rendah lagi. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki tahqiq ubudiyah. Tidak memiliki perwujudan ubudiyah, peribadatan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka mereka sendah Baik. Taib. Sedangkan yang semulia-mulianya adalah yang mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sesempurna-sempurna ibadah. Yaitu para Rasul dan di atas mereka semuanya adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan yang lain berada di antara keduanya. Kalau dia tidak kafir, muslim tapi ibadahnya dalam keadaan sangat kurangnya, bahkan sedikit berbagai macam kerusakan di sana sini, maka ini muslim yang paling bawahnya. Semakin sempurna ibadahnya, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Semakin dia baik dalam beribadah kepada Allah, semakin bersih dari kesyirikan dan semakin bersih dari kebid'ahan maka semakin sempurna dia menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini oleh Abdul Aziz Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi wa'lam anna kamal al-makhluq fi tahqiq ubudiyatihi lillah. Ketahuilah bahwa kesempurnaan makhluk tergantung pada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullamazdada al-'abdu tahqiqan lil ubudiyah, maka setiap seorang makhluk atau seorang hamba bertambah sempurna ibadahnya, perwujudan ibadahnya izdada kamaluhu, maka akan semakin sempurna kesempurnaannya. Wa alat darajatuhu dan semakin tinggi derajatnya. Wa man tawahhama anna al-makhluqa yakhruj عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق. maka barang siapa yang menganggap dengan waham tawahama menganggap dengan kebodohan menganggap dengan ketidaktahuan tawahama menganggap annal makhluk yang yakhruj minal ubudiyah bahwa makhluk kalau keluar dari penghambaan kepada Allah biwajhin minal wujuh dengan satu sisi dari beberapa sisi wa annal khuruj anha akmal dan bahwasanya keluar dari peribadatan itu lebih sempurna maka orang ini min ajhalil hal maka orang ini dari sebodoh-bodoh makhluk apa ada golongan yang mengatakan bahwa orang yang keluar dari peribadatan semakin sempurna ada apa enggak ada nah ada yaitu golongan tasawuf, sufi yang menyatakan bahwasanya manusia ada tingkatan-tingkatan. Dari tingkatan yang paling rendahnya tingkatan syariat. Yang harus ikut syariat. Kemudian meningkat menjadi ma'rifat sampai hakikat. Sampai menjadi wali. Menurut mereka, kalau tingkatnya sudah tinggi, sudah mencapai tingkat hakikat, maka tidak perlu lagi ibadah. Dan tidak terkait lagi dengan masalah syariah. Kata beliau kalau ada yang mengatakan setiap manusia seorang hamba keluar dari peribadatan dikatakan semakin sempurna atau dengan bahasa lain orang yang semakin sempurna maka mereka sudah boleh keluar dari peribadatan ini adalah ajhalil khalq sebodoh-bodoh makhluk sejahil-jahil al khalq wa adallahum dan yang paling sesatnya Allah taala karena Allah Subhanahu wa taala berfirman وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد mereka berkata kata Allah اتخذ الرحمن ولدا bahwa Ar-Rahman telah menjadikan seorang anak subhanah maha suci Allah bal ibadun bahkan mereka itu hamba-hamba Allah lihat ibad adalah hamba-hamba Allah yang beribadah Siapa yang menyatakan bahwa Allah memiliki anak? Khalifin Azakullah Yahudi menyatakan Uzair ibn Allah. Nasrani menyatakan Isa ibn Allah. Dan beberapa musyrikin menyatakan malaikat-malaikat adalah hamba-hamba Allah. Eh, apa anak-anak Allah. Bahkan dikatakan inasan anak-anak perempuan Allah. Maka Allah katakan mereka berkata bahwa Allah memiliki anak dan mereka-mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah Subhanahu, Maha Suci Allah, bal ibadum mukramun, bahkan mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Maka Nabi Isa, Nabi Uzair dan para malaikat, mereka itu abidun, ahli-ahli ibadah yang mereka adalah orang-orang mulia, mukramun karena mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastankifal masihu an yakuna 'abdan lillah. Kata Allah juga, La yastankifal Masih, Al-Masih Isa tidak sombong, tidak menolak untuk menjadi seorang hamba yang beribadah kepada Allah. Kenapa kalian para pengikutnya wahai Nasara menganggap bahwa dia tidak pantas dikatakan abid, dia adalah Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan. Padahal Isa sendiri alaihi salam dikatakan oleh Allah la yastankif. Tidak sombong, tidak menolak. La kifal masihu an yakuna abdan lillah. Al-Masih Isa bin Maryam tidak menolak, tidak sombong untuk menjadi seorang hamba yang abidan lillah. Sebagaimana dikatakan sini, bal ibadun. Mana ibad? Tentunya ibad dengan ubudiyah khasah. Kalimat ibad maknanya hamba-hamba Allah. Mungkin kita akan berkata, ya kalau hamba-hamba Allah, kita juga hamba-hamba Allah. Apa bedanya kita dengan para anbiya? Hati-hati. Kalau Allah menyatakan hamba, ini ada dua. Ada ubudiyatun ammah, ada ubudiyatun khasah. Ada kehambaan umum, ada kehambaan khusus. Kalau kehambaan umum itu artinya dia adalah hamba yang dimiliki oleh Allah. Makanya ah. Semua makhluk hamba Allah yang bermaksiat, yang taat, yang kafir, yang mukmin seluruhnya, manusia dan jin dan seluruh seluruh makhluk-makhluk adalah hamba-hamba Allah. Ini ubudiyatun ammah. Tetapi kalau Allah menyebut nabinya dengan mengatakan hambaku atau Allah menyatakan huwallazi asra bi'abdihi lailan dialah Allah yang mengisrakan hambanya kira-kira ubudiyah amma atau khassah Jelas itu hamba Allah adalah Nabi. Kenapa kau begitu? Karena ini ubudiyatun khasah. Contoh lain ubudiyatun khasah adalah ketika Allah menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allah katakan dengan kalimat wa ibadur rahman. Hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil, qalu salama. Yang begini, yang begini, yang begini disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Baik, apakah seluruh hamba seperti itu? Tidak. Yang digambarkan oleh Allah dengan sifat-sifat tadi hanya orang-orang mukmin, hanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dijuluki oleh Allah wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman yang kayak gini. Yaitu yang mereka kalau berjalan di muka bumi tidak sombong, tawadhu, yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil dia berkata salaman, ucapan selamat. muslimin yang saya hormati. Berarti di sini ubudiyah amma atau khasa. Hah? Naam, ubudiyah khasa. Kehambaan khusus. Allah tidak akui mereka-mereka yang mereka sesungguhnya milik Allah, hamba Allah. Tapi Allah nggak sebut. Bukan itu kata Allah. Yang namanya ibadur rahman yang ini. Ini ubudiyah khasah. Baik, sekarang kita baca di sini. Qalu takhadar rahman waladan subhanah bal ibadun. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Maha suci Allah. Sesungguhnya mereka bukan anak-anak Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah. Khasa atau amma? Nah, khasa. Yani hamba-hamba yang memang abidan lillah. Yang memang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ghairi dhalika minal ayat dan lain-lainnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi sallam bismil abd. Dan Allah juga menyebutkan hambanya, nabinya dan rasulnya dalam Al-Qur'an dengan nama al-abd juga. Sebagaimana ayat yang tadi kita baca. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Fi asrafil maqamat. Bahkan Allah gambarkan dengan nama abd di tempat yang ashrafil maqamat, di tempat yang semulia-mulianya, tetap kalimatnya abad. Jangan dianggap bahwasanya kalimat abad merendahkan. Maka Rasulullah dibilang hamba, kurang ajar sekali kamu. Rasulullah dibilang hamba. Kalau kita mengatakan hamba sahaya itu rendah. Tapi kalau kita menyatakan hamba Allah, tentunya hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, hamba Allah yang bermakna hamba yang khusus hamba yang istimewa, hamba yang berbeda dengan hamba-hamba lainnya. Atau diistilahkan dengan kalimat ubudiyatun khasa, kehambaan khusus. Allah juga menyatakan begitu dalam Al-Quran tentang Rasulullah SAW dengan kalimat huwal subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Wa qala ta'ala dan juga Allah berfirman dalam ayat lain wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu Dikatakan dengan kalimat Abdullah, hamba Allah. Wa annahu lamma qama Abdullah dan bahwasanya ketika berdiri hamba Allah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah menyatakan juga dalam asyrafil maqamat, dalam kedudukan yang tinggi, Allah katakan dengan kalimat abd. Sebagaimana dalam ayat lainnya, auha ila 'abdihi ma auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Dalam surat An-Najm. Ketika Rasulullah SAW diisra, dimi'rajkan sampai ke langit dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya wahyu-wahyunya. Ini asyraful maqamat, diberi wahyu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke langit yang tertinggi ini asraful maqamat, kedudukan yang tertinggi. Kedudukan istimewa, kedudukan mulia, tapi tetap Allah sebut dengan kalimat abduhu. Fahauha ila abdihi ma auha. Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang Allah wahyukan. Wa qala ta'ala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa auha ila abdihi ma auha Kemudian Allah katakan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hambaku kata Allah. Abdina. Silahkan kalian bikin yang sepertinya kalau kalian mampu. Wabidalika dengan ini kita mendapatkan dua pelajaran penting. Bahwasanya kalimat hamba bagi Rasulullah SAW bukan kerendahan, tetapi kemuliaan. Yang pertama. Yang kedua, berarti seorang hamba dikatakan semakin mulia, semakin mulia, semakin sempurna kalau peribadatannya, kehambaannya sempurna. Kalau dia beribadah kepada Allah, maka kehambaannya sempurna. Semakin sempurna peribadatannya kepada Allah, maka semakin sempurna kehambaannya kepada Allah. Maka orang-orang kafir memang hamba Allah, orang-orang mukmin hamba Allah. Mana yang lebih mulia? Orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka hamba-hamba Allah tapi tidak melakukan kehambaan kepada Allah. Sedangkan orang-orang mukmin hamba-hamba Allah yang melakukan kehambaannya kepada Allah, yaitu ibadah. Baik sekarang di antara orang yang beriman, orang yang awam yang tidak mengerti ilmu dan beribadah sekedarnya dengan orang-orang yang mengerti ilmu dan beribadah dengan ilmu wal iman. Ayuhuma afdalu ayyuhuma a'az indallah mana yang lebih mulia dan lebih tinggi di sisi Allah yang mereka betul-betul serius beribadah dengan ilmu mempelajari beribadah mempelajari beribadah maka ini lebih tinggi lebih mulia kehambaannya walaupun dua-duanya hamba Allah tetapi yang lebih mulia adalah yang lebih tinggi kehambaannya kepada Allah atau lebih tinggi peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, Siapa di antara manusia yang paling sempurna? Rasulullah SAW dan para anbiya. Karena mereka adalah orang-orang yang mewujudkan ibadah kepada Allah dengan sempurna. Maka mereka lah orang-orang yang paling mulia. Sehingga kalau kita ingin menjadi mulia di sisi Allah, hendaklah sempurnakan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمِ taqdim 'ala فِي nas وَالْآخِرَةِ Oleh karena itu, sungguh sangat pantas untuk dimuliakan, didahulukan, ditinggikan Rasulullah SAW. Alan nas di atas seluruh manusia. Di dunia, mobil akhirah, di dunia maupun di akhirat. Walidhalika yaqulul Masih alaihi salam yaumal qiyamah. Oleh karena itu Al-Masih Isa bin Maryam mengatakan alaihi salam pada hari kiamat nanti. Idza tulibu minhu syafa'ah ba'dal anbiya alaihi wassalam ketika mereka diminta syafaat-syafaat setelah para anbiya alaihi wassalam maka berkata al-masih idhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara Dikatakan dalam hadis muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim bahwasanya Isa nanti akan berkata ketika manusia berbondong-bondong datang untuk meminta syafaat, datang kepada nabi, nabi, nabi, didatangi, semuanya menolak, menolak dan diantaranya Isa alaihi salam menolak dengan kalimat idhabu ila Muhammadin abdun ghufira lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhir. Pergilah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdun Lihat kata Isa alaihi salam. Abdun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Seorang hamba yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wa hasalat lahu tilkal martabah. Maka Nabi mendapatkan tilkal martabah. Kedudukan yang tertinggi, kedudukan yang paling mulia. Yang dijuluki dengan maqaman mahmuda. Maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi adalah kedudukan syafaat yang kita dianjurkan untuk mendoakan setelah mendengar azan dengan memintakan maqaman mahmuda. Ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan. Ya Allah berilah kepadanya wasilah wa fadilah. Dan dudukkanlah dia pada kedudukan maqaman mahmudan maka makaman mahmudan yang dimaksud adalah kedudukan nanti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dan disebutkan di antaranya adalah kedudukan syafaat di mana seluruh para anbiya ta'akhir, semua para nabi mundur menyatakan aku tidak sanggup, aku tidak sanggup. Diriku, diriku, nafsi, nafsi sampai kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan ana laha, akulah orangnya. Memang akulah yang berhak. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah wala fakhr. Akulah sayyidnya mani Adam nanti yawmal qiyamah. Dan ini bukan kebanggaan. Bukan bangga diri. Memang nyata begitu. Aku nanti yawmal qiyamah sayyidu waladi Adam wala fakhr. Kenapa Rasulullah SAW menjadi Sayyid waladi Adam? Dan kenapa Rasulullah SAW mendapatkan maqaman mahmuda? Kenapa beliau mendapatkan hak yang orang-orang para anbiya yang lainnya tidak mendapatkannya? Hanya Rasulullah SAW. Kenapa? Li kamali ibadatihi lillah. Karena sempurnanya ibadah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaidahnya yang tadi yang di awal dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Hanafi. wa alam anna kamal al-makhluqi fi tahqiq ubudiyyatihi lillah. Ketahuilah bahwa kesempurnaan makhluk tergantung pada peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin sempurna peribadatannya, semakin mulia, semakin tinggi kedudukannya. Semakin kurang peribadatannya kepada Allah, semakin rendah, semakin rendah. Kalau tidak beribadah, rendah kal an'ami balhum awal. Maka mereka menjadi seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah lagi. Wa dan ucapan musannif, وإن محمدا عبده bikasril hamzah dengan dikasrakan hamzahnya bukan wa anna tapi wa inna muhammadan atfan ala qawlihi karena mengikuti ucapan yang sebelumnya innallaha wahidun la syarikalah di awal mudah masih ingat ketika akan menerangkan tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah dikatakan sesungguhnya Allah wahidun sesungguhnya Allah begini sesungguhnya Allah begini sampai kemudian pada pembahasan Nabi Muhammad dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah maka bukan asyhadu anna memakai hamzah dengan fathah tetapi ini adalah keterangan di awal kalimat di awal jumlah maka disebutkan dengan kalimat inna dan atafun ala ma qablahu. Lianna al ma'mulul qaul. A'ni qawluhu naqulu fi tauhidillah. Karena semuanya merupakan ma'mulul qaul. Ma'mulul qaul artinya ucapan yang diucapkan setelah kalimat naqulu fi tauhidillah inna saya katakan atau kami mengatakan tentang tauhid Allah begini begini begini. Kalau ma'mulul qaul berarti seperti awal jumlah. Maka dengan kasrah inna. Tetapi kalau di tengah-tengah asyhadu anna dengan fathah bukan dengan kasrah. Barakallahu fiikum. Wa tariqah al masyhurah 'inda ahli al-kalam wan nadhari taqrir nubuwatil anbiya'i bil mu'jizat. Adapun cara yang terkenal di kalangan ahlul kalam di kalangan ahli nazar, para peneliti, biasanya menetapkan kenabian para anbiya dengan mukjizat. Ini adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah. Buktinya ini mukjizatnya, ini mukjizatnya, ini mukjizatnya. Biasanya begitu. Menetapkan kenabian seseorang anbiya dengan mukjizat. Lakin kathirun minhum la ya'rif nubuwatal anbiya illa bil mu'jizat. Tetapi kebanyakan mereka hanya tahu seperti itu sangat dangkalnya. Kathirun minhum la ya'rif nubuwatul anbiya, sebagian besar mereka tidak mengenali kenabian para nabi kecuali dengan mukjizat. Wa qaddaru dzalika bi tariq muttaribah. Akhirnya mereka menentukan berbagai macam mukjizat-mukjizat bituruqin muttaribah dengan jalan-jalan yang sangat goncang, tidak mantap. Waltazama kathirun minhum inkar al ibadat, eh, al adat li ghairil anbiya. Bahkan sebagian mereka mengingkari sebagian besar, kathirun minhum. Kebanyakan mereka mengingkari al adat sesuatu yang luar biasa yang keluar dari kebiasaan-kebiasaan tidak mungkin terjadi kecuali pada para nabi kata mereka. Iya Pak iya? Tidak. Ini kedustaan mereka bahwa tidak mungkin terjadi keanehan kecuali pada para nabi. Padahal mungkin terjadi sesuatu yang luar biasa walaupun bukan para nabi kepada para aulia, para orang-orang mukmin, wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak dikatakan mukjizat. Dikatakan karamah. Pemuliaan. Yang ditakdirkan oleh Allah sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka para aulia. Hatta ankaru karamat al awliya sehingga mereka mengingkari kemuliaan-kemuliaan para awliya, para wali dan mengingkari pula seher. Ini yani keberadaan seher wa dhalik dan sejenisnya. ini diisyaratkan oleh beliau tentang ahlul kalam. Untuk membedakan nanti ahlu sunnah tidak begitu. Ahlul kalam kalau berbicara tentang nabi, ini adalah seorang nabi Nanti biasanya buktinya punya keanehan ini, keanehan ini, keanehan ini. Padahal dalam keadaan masih banyak ciri-ciri kenabian selain mukjizat. Mereka menganggap bahwa itu hanya ciri nabi. Karena mereka menganggap tidak mungkin terjadi pada selain nabi. Ini parah. Akhirnya mereka mengingkari segala macam karamat al awliya mengingkari kemuliaan atau karamat-karamat aulia. Padahal itu adalah hak. Terjadi di zaman salaf, terjadi di zaman mereka para sahabat, terjadi di zaman tabi'in, terjadi di zaman tabi'it tabi'in, yang mereka semua menyaksikan keanehan-keanehan tersebut. Jadi itu karamat. Karamah yang Allah berikan kepada aulia ahu. Demikian pula mereka mengingkari sihir. Tidak mungkin terjadi sihir. Tidak ada sihir itu. Padahal sihir, keberadaannya disebutkan dalam Al-Quran. Hati-hati. Kita menyatakan keberadaannya, tapi bukan kita menyetujui perbuatannya. Perbuatannya jelas perbuatan kufur, kekafiran yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ilmu sihir dengan sesuatu yang kufur. Yang dikatakan innama nahnu fitnatun fala takfur. Sesungguhnya aku hanya fitnah, Jangan kalian kufur. Karena mempelajari seher kufur hukumnya. Berarti sihir adalah sesuatu yang memang ada. Terjadi. Tetapi kita dilarang mempelajarinya dilarang mengikutinya dan jangan takut kepada mereka karena kita bisa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an yang bisa mengalahkan semua seher-seher itu. Kalau mengingkari keberadaannya, berarti dia mengingkari kenyataan yang terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barang siapa yang mengingkari keberadaan sihir, berarti dia mengingkari Al-Quran, mengingkari sunnah, dan mengingkari kenyataan yang terjadi di matanya. Karena terjadi zaman-zaman waktu itu. Sungguh di Mesir terjadi kata beliau. Seorang yang di Mesir kemudian dia berubah menjadi keledai. muslimin Berarti sihir ada atau nggak ada? Ada. Tetapi itu adalah kekafiran jangan kalian pelajari. Jangan kalian mengikuti. Jangan kalian meridhoi. Man ataka man ataka hinan fasaddaqu faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang tenung, tukang seher, atau tukang ramal sejenisnya, kahin, dukun-dukun, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga manusia berarti ada tiga golongan tentang seher. Ada satu golongan yang memang mempelajari sihir, ridho dengan sihir dan menyatakan memang sihir itu ada dan mujarab katanya. Inilah orang-orang kafir dan orang-orang yang mengikutinya dari pengikut-pengikutnya. Jadi kedua, sebaliknya. Mengatakan gak ada sihir itu. Bohong semua. Sihir itu wujudnya gak ada. Ini golongan kedua. Golongan yang dikatakan oleh Ibn Abbas tadi, berarti dia mengingkari Al-Quran. Kenapa mengingkari Al-Quran? Al-Quran mengisahkan tentang tukang-tukang sihir zaman Nabi Musa. Mengisahkan tentang sihir yang diajarkan oleh dua Harut wa Marut di Babilonia. Dan Allah juga menceritakan agar mengajarkan kepada kita agar kita berdoa berlindung dari tukang-tukang sihir. Min syarrin fil uqad. Dan aku berlindung dari para tukang-tukang sihir yang meniup di simpulan-simpulan tali. Allah mengajarkan kita berlindung dari tukang sihir, kemudian kalian mengatakan sihir itu tidak ada. Ini keajaiban, keanehan pada otak-otak mereka. Berarti di sini ada dua golongan satu memang ikut jadi kafir bersama tukang-tukang sihir. Yang kedua adalah golongan yang dalam keadaan menentang keberadaannya. Bagaimana dengan ahlu sunnah? Wasatun bainahuma. Tengah-tengah antara keduanya.